إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلوا على حبيبنا محمد ngadeg bari rilek calik bae cangkel صلوا على حبيبنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك para ulama, para kei, para asatid, Bapak Kuwu Sajungjang Karawatna, tokoh masyarakat sesepuh Jamiatul Hujjaj, Dewan Asatid, TPK, Permata Al-Himmah, dua, Cikesal Kidul, Kidul. seluruh komponen masyarakat anu sepuh anu anom anu istri pemegat sadayana pemuda pemudi semoga senantiasa Allah limpahkan curahan rahmat serta kasih sayang pada siang yang berbahagia ini amin enaknya bahasa Jepang tak bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Yahudi aing mageuleuh mening bahasa Cikesal Kidul yes. si Abdul Aziz mah panggeuleuhna kana bahasa Inggris naon sababna setan nu ngomongna nage orang Inggris mah <laughs> Alhamdulillah wa syukrulillah puji serta syukur mari kita panjatkan kepahamuan haribaan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin Allah boga karesep Allah boga kahobi kasuka simkuring ge boga karsep. naon karesep si Abdul Aziz lamun nyeule awewe anu herang anu eta resep duka pakubu mah eta teh pagawean nyandu sakitu keur ngabonceng pamajikan ge aya nu liwat lada herang mah hayeuh muter kitu tah eta teh eh, paku pakuwu jeung si Abdul Aziz Ustaz maka beki na kitu ngan teu langsung dikerawak teh Allah punya kahobi nu nyandu pang hobi hobi na Allah ngan hiji hiji na tengayah ah bahasa halusnya tengayah geus kumacek aing ngomong nama kasar insya Allah hatinya selembut salju amin <laughs> naon karsep hobi Allah teh ketika melihat hambanya pandai bersyukur dalam setiap kondisi naon baik dibere ngeunah dibere tengenah, tetap syukur ke Allah eta Allah sok bebeja ke para malaikat hei para malaikat kumpul ka dieu ada apa ya Rob? lihat oleh kalian hambaku pandai bersyukur kepada ku. aing resep kasih eta dibere duit bunga eta duit teh selalu hatena boga prinsip nang aing Tediper duit bungahmbae naon sabab na kap ka nyerir prinsip na itung-iungkernaluntur ke dosa tiis baike beda jengurang cikesal kiddul Bubuka duit sombong ngasa pang Suugih na melak cangkengdina bohong Hetegablok duit manyun. tinggal Ka cirijalmati Boga duit ngo ditanya pada eh, kamana yaturkenndung suku kari 3k duit dan luuk duit kam Ustad ditanya kerja biasarek borong maink duit duitrek borong pimunjallma anu selalu syukur kalaukerbuka duit marahtegak duit marah padamat duit biasa padahalmat blablak diaroos kusiming-ing terutama awe karena duitar wa di kuninganjeng dicekesal Kidul da urang bubuk sak hulu tidungdung ti sukruk tidungdung teh ngabelaan sungut awewe geus mana ngomong ka ditu mana awewe mah rata-rata awakna ngeblek-blek kitu kurang pak ayah kasusah pak makana lalaki mah rata-rata bargeng jeung umurna tereh paeh sok jalma nugas kawin Pak begitu rumah tangga nah ayah jarang lalaki anu panjang umurna jarang rata-rata lalaki hela nupaihna buktina lo barangda di batan duda bener Pak naon sababna pusing mikiran legenana itu ini itu ini anak nuntut pamajikan anu ini eklebaran lebaran rek puasa ampun anu akibatna lalaki sok katarajang penyakit menit baik karena hulu bener ba Liur baik, ges liur teh turun jadi emah ges emah karena jantung setruk darah tinggi es kulpar kelapar ceklek memodar Ya, jadi numayahan mah saha tuh pembunuh darah dingin. pang tengenah tengenah na nah, nah, nah, ujian di Allah cik naon bu tata rucingan jeung nu kasep sok pang tengenah na cing gering saumur-umur tak mending malarat saumur-umur ayah jalma jog-jog waringkas sehat baik awakna tapi malarat teu boga-boga duit tapi ayatjal menu ingan jen duitding manakah mendingkeneh Gering jenuk duit perih hiannya jadijallmaangsara Mal buktikerk terbuka duit ma Imahtega pamajikan kuru kurangnya tuh boga anak ke di sekolah keti didik pembangunan terjalan TTPki terjalan Ustadnaung nga gaji anak kurang kepinter tersa sekolah ngaji jadi preman jadi salah jadi tersholeh dunia akhirat rugi lantaran tegablak duit Jodahuh Raul kafakiran bakal ngawariskan karena kakufu kakukuran ta tapi nu sugih mah paling ngadoakeun muga-muga salki modar warisanana anak kuliah ka mana bae masantren ka mana bae oh dididik dina jalan kehadean anak jadi soleh pamajikan soleha, rumah tangga tenang kodoe benar jadi pang susah susah nah hirup dalam dunia jadi jalma tegap tegap yes. makana kudu sugih umat rasul kudu sugih aya ilmuna kene bejakeun Hadirin rahimakumullah. Allah boga ka hobi resep ka anu anu jalma anu pinter syukur makana saeutik jalma anu syukur pang syukur syukurna manusia teh eueuh deui habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dina pidawuhna afala akunu abdan syakuro jeung saeutik anu pak jalma anu syukur mah وقليل من عبادي الشكور sedikit saja orang yang pandai bersyukur mari kita jadikan hati kita selalu bersyukur kepada Allah rahmat serta salam senantiasa tercurah limpah atas baginda sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu dina siang ieu kurang diperingati satu statement satu peristiwa yang teramat hebat yang belum pernah nucan pernah dialami ku makhluk manapun sehingga Jibril pun can ngasaan lamun Allah keanjog kana TPA TPK lamun Allah nitah puasa sok nitah Jibril Jibril diantarkan tugas nitah puasa kekasih kaulah Rasulullah yang umatna kutiba alaikumus siyam ku Jibril diantarkeun wahyu nitah zakat wa atuz zakah diantarkeun titah haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila diantarkan tapi panitah Allah kewajiban ti Allah nu hiji ieu kamala ikat ka malaikat eta aneh sampai-sampai di Jibril di piwara Allah geroan baik Kanjeng Rasulna geroan baik kekasih kaulana kakak dia eta Allah rek nita hiji perkara kalah nyieun carita nu panjang dengan peristiwa diisrakan di mi'raj kenana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu sing lemes teh dikira dari kasaran setik sampai-sampai Allah nyin carita subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا cerita Allah sampai ngutus para malaikat nyuara ngabing-bing diisroken dimi'rajkan dina surah an-najm walaqad ra'ahu nazlatan ukhra jeung saterusna kahadepa Ari urusan jalan-jalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik bahkan ke alam barzah bahkan ke surga neraka lain kanjeng Rasul ge pernah ayah seperti Nabi Idris alaihi salam nahing air Rasulullah dihebatkan Ken karena Rasulullah sanggesna Isra dimiluggih Allah ta'ala nusajen ma pad kaswarga karena raka ke papapangggihjeng Allah Iiamahpangpangpanggi pika tinuriyahu min ayatina tujuan da Allah tina Isra Mi'raj tina Isra teh keur nembongkeun kagagahan kamahal luar biasaan kahebatan panjenenganana Allah anu, anu dibikin kabi abdihi kakanjeng Rasul dah kanu sejen mah teu dibere kahebatan model gitu. jadi urang mah untung boga Rasul Boga Nabil Ad hebat hebat hebat sampai Pak pendaksareng Allah singkan pee simkuring cerita mi Islam begitu sampai sidrotil muntaha Cebril wawalehleh kita Ya, ya Habibar Rahman dugi kadia bae sampai di sini saja aku mengantarmu karena ketika aku melewati batas cahaya di Sidratil Muntaha ini aku akan hancur berarti lemah Jibril hebat kene kuat kene kanjeng Nabi Muhammad Nabi Musa di gunung Tursina dipendakan ke cahaya Allah hancur gunungnya Nabi Musana pingsan tekuatan Rasulullah begitu dijemput ke cahaya Allah di Sidratil Muntaha enjoy enjoy saja berarti Rasulullah ma ruhani fisikna gagah sakti mandraguna totosan pejana kulit ganti sukmakan dange dewa hebat eueuh tandinganan sampai dugi ke Allah canyahoan Ya Allah sampai kiyu Rasulullah diondang langsung bertemu ayah naonnya gitu teh nyaho ieu rek dititah erek dibere begitu sampai di payunan yang maha kuasa Allah Rabbi Azza wa Jalla Rasulullah tersungkur lalu menyampaikan penghormatan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah eta bahasa penghormatan kepada Allah di Kanjeng Rasul Tuli dibahas ku orang. Sadaya penghormatan dari Allah, milik Allah, untuk Allah. Makanya tekenging cek ulama sufi tekenging bahasa. Yang mulia Bapak Bupati eta bahasa teh goreng tekenging. Kedahna Bapak Bupati yang semoga dimuliakan Allah. Ngina eta bahasa tekenging yang terhormat Bapak Jenderal tekenging Bapak Jenderal yang semoga dimuliakan Allah nah lain ya, doa dah yang ge dimuliakan ku Allah mah bener berangkat tina at-tahiyat seluruh penghormatan hanya untuk Allah saja menghormati itu hanya kepada Allah kan salat sapa poe at-tahiyatul mubarakat Seluruh keberkahan pun dari Allah, milik Allah, untuk Allah. Sahabat Tong Boroning, Kiai Ajengan, Si Abdul Aziz, Ustaz, Rasulullah, tegaduhan berkah. Nugaduh berkah teh angin al Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lain boga berkah, tapi diber diberkahi Rasulullah diberkahi makana temenang Pak Kiai nyuhunkan barokahna boro-boro ngaberkahan sia aing ripuh bahasa syirik tekenging itu, paling gak Pak Ustad pangdoakeun muga muka abdi dipasihan barokah barokahku Allah nah gitu bahasa teknis nama ke ilmu ambeh tenebrag karena koridor akidah make ilmu mah hente nyinggung ka Allah hente nyinggung ka kanjeng Rasul hente ngaruksak kana akidah makanya di dia perlunya talabul ilmi Hadirin rahimakumullah. Seluruh kasih sayang, at-tayyibat, seluruh rahmat sadaya milik Allah Subhanahu wa taala. Eta salam penghormatan ti Kanjeng Rasul. Saur Allah nakumaha diwalar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Laras kitu, Bu. Aing ngaji burang udah panas burerengan. Assalamu alaika, ia ya bahasa mufrad. Manual. Pribadi sifatnya. Kasalametan jang anjen wahai nabi kabarokahan rahmat kasih sayang ti kaulah hop tamplok jang anjen saurah lamun paku dipanggil ku Pati. Eh, jod jika sim kuring dukating dapat pejabat di kuningan sok ngadara ketan be aing eh, minta didoakan hayang menang merendai luka kumaha kapogu bae tuh duit najeng usad mah gitu di SMS Ustad waras gitu. bupati TSMs, waras itu kumaha deh Pak Haji kadia tuh sakedeung gitu biasanya sok di SMS saya jeng net terang net kiai net lengkong kata tuh sohi berat kata dan moga penyakit kungkul cina aing mah kurang lincah beda jeng ente datang teh kaditu lain kia tad Geus saya mendaker boga rejeki tahop duit 20 juta jang maneh entetara telat urusan duit mah tipe jabat mah beda jengkir miskin ha pantes nah duitit duit nusa itu teh teh dibagikankah masyarakat Jajiba atauwak kukuring so pantes nah di Kadau di kadau duit-duit aing batur eueuh nu lain urang mah egois saraka awak eta kasalamatan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh keselamatan kasih sayang kabeh hampura rahmat jeung kabarokan hobah jeung anjeun kabeh di kaula cik Allah cik saur rasulna ngajawabna kumaha Assalamu alaina wa ala ibadillahis Ente assalamu alayya nya hente alaya geus kasalamatan kabarakahan rahmat kasih kanggo abdi hente Rasulullah ngawaler assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin berarti kasalamatan keberkahan hampura Allah rezeki Allah kabeh melalui kaula teh rek ditebarkeun ke seluruh umat anu nurut ka kaula Subhanallah Bagir Ngan begitu datang keselamatan Rahmat keberkahan ti Allah ke kanjeng Rasul Begitu dipegang berubah Jadi syafa Syafaat Syafaat di jeruk nate hampura barokah rezeki nondoi keselamatan oh geus pirang-pirang eta eh, teh buleud bentukna teh syafaat nu boga syafaat teh iwal di kanjeng rasul yauma idil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lah illa man adina lahu rahman Renghap ranyu Yang ngobrolkan Rasulullah mah modar gitu jadi panasaran kajen kuring marumasa jalma ruksak eta di akhirat pan ayah bendera Rasulullah pak punyaaldultungtung pada Di jero garis watasan diwaulham Hab Muhammad Rasul hayang yang diharap deket bandana Rasul Pa Allahtongan orang-rang rumah sah banget Karawas kemah kalakuan mekawas kieu otakna pinuh ku wadu maksudna naon otakna kumaha carana pitahieun bae urang dunia bae dunia di dieuna ngeres lain Allah di dieuna lain hawa nafsu zayyina linnasi hubbus syahawat dan seterusnya hadirin rahimakumullah ulang rajengkeun Rasulullah ges andjogetarahhmat makasalamatan kabarokahan teh berubah jadi safaat Gening jadisyafaat berubah makna-na Aisafat teh hartos na pitul pitululu nah Gening tassalamatan kasih sayang Allah kabarokahan jadi rubah jadi safaat pitulu naon sabab na umat rasulmakeh gettulungan min maksud curug nadi di deh petot etana eh nate jadi sapa kanya kan? ah Allah teh jadi pitulung nah ganing pitulung mari kita buktikan secara de facto fisik zahiriah baik ge memang umatna Rasulullah mah beki dia beki kapencet Nabi Adam awakna badana 12 meter lebih cenah cek kita Nabi Ibrahim baik ge 4 meter kan di Mekkah pa Haji ayam makam Ibrahim etam makam Ibrahim teh ayat deko tilas sampean nat tilas dampalkakina Nabi Ibrahim etetat dua sukuen uringruh berartilah mudahdamal sukunanya jebragnya panjang kontekaknya ke atasnyaku para ulama dihitung sekitar 45 meter roti gagah mengkana kaum samud kaum ad lamun ngamuk gunung teu bodem martil deui teu bulldozer deui alat berat henteu kuperep langsung gunung hancur pak cebro urak arik beki ka dieu beki ka jalma beki laleutik nu sebut aran si Abdul Aziz 170 hiji senti teh sameter 70 hiji Pak makan aya Bapakku eta 100 tahun yang akan datang jalma meensakkaryanya Nah itulah umat Rasul awaknatullungan duitnya dunyatullungansfaatan elmunah tulunganan Barodoimanalah lemahtullungunganan di akhirat di alam parzakh nabatulunganan rekrek nulungan Muhammad Rasulullah tapi saha bakal menang pitulung teh kasalamatan rahmat kabarokahan ti Allah teh jalma nu boga tiket aduh kesang kokoprot kajero-jero kateoh teo nu boga tiket paspor jika Sim yang buka paspor erek kamandibe ke Amerika bisa ke Irak ke Afghanistan ke mana bisa hmm. pasporna identitas naun identitas menangsfaat ditulung di Rasulullah urusan dunia urusan akhira lamun eta jalma boga tiket naon tiket di raraga syafaat nyaeta Rasulullah ditugaskenku Allah kubrah dipanggil dimiro gente rek menang tiket anu eta tiket yang kena dibagikan ke seluruh umat naon tiketnya as sholat nulima Aqimil salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr Inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah Guys, diborong menjawab nangge Kagila-gila kalau ngap sorangan baik ngajawab sorangan maca Quran sorangan ampun terlalu sungguh terlalu salat <laughs> nulima waktu ketika salat nulima waktu maka boga tiket ngan sim tiket da ieu kan serba tiket pak rek nyokot raskin be boga kartunya pak kuwu Ah, untuk boga mah kajian sangsara ke lain yang macan kadaftar ke ke masing butuh ke kadang-kadang nusugi di SIM kuring mah yang boga kartu eta raskin ke rumah sakit gratis naon gratis sebab boga kartu eta ai jalma nu bener-bener ripuh teu boga eta surat identitas naon karcis teu bisa nu penting karcis begitu juga di dalam agama kita punya karcis punya namun karcisna salat 05 waktu simkuring sok jarak jauh boga simnyadukkai di kuningan jeng Cirebon mah gestar adapolis na kenal kabeh eh, yang jenderal anak kenapanbangaraeta keangwirid Uing hay yang jadi Wakapol Wakapolrihtiarawirid aingnya jadi kena karre kartu nama Jenderal Papri miris kabeh tidakshohi jenderalnya yak itulah Ustaddmah jika anda lemi and lemi tenya homa karena jelukuka itunya kenal Aduh kena silaturahmiku gaul gitulahh makanya gaul dong Haieta simkuring boga asyim foto nate burengta polisi di ta karena pisah luak lila prosesnya teu ageh mun kitu jelas mah oh ya begitu juga salat identitas salat teh kudu jelas ulah burang ulah ieu mah subuh tara kaberangan bae burang Ek menang sapaat ge, gubrah rek menang kasalamatan, menang rizki, menang hampura ge, henteu tepat. Naon sababna identitasna alamatna henteu jelas, Pak. Salatna teu campleng benar kusim kayak diotakan bae ya, mih ka harti da loba kene tecang tecamplang cang teu camplang salatna aing gak nyaho beda jama Madinah banget kumaha mau gaya bae ruh tahi sia kaberangan bae lah ai lala jobola hejo ay salat subuh kaberangan tebu ambeh nah eta <laughs> hmm. jadi kudu jelas pas salatna jadi kudu kumaha salatna kudu boga lima syarat ambeh jelas Pak cek Rasulullah hiji geus dibahasa cek kesalkeun mi ageh kaharti ageh balik aing selapar ongkong timah temadang hela sangka terak langsung di bare madang kocep lah kadieu henteu atuh perih beteng karena kejelak-kejeluk di jalan haruh ampun teh <laughs> <laughs> bohong eta mah lain heureuy lain <laughs> lain sisi woi ieu eta mah bener atuh Gusti isuk atuh tika mati peuting keneh can barang hak, karena hakal atuh bayangkeun anjog nak ayeuna meujeunna peurih atuh tinggal jajan di jalan kabur waktugus ngebelan baik sing beang manten tungtungjo ka dia di mata muleskana beteng <laughs> labun inget ladang papatunganpun ngansok inget oh ladangtung Alhamdulil hahaha <laughs> punya untungruhting tenang hujan hujun ladang sakit hmm, kuma mayaran parata kumaha mayaran son system menita teh pannya hmm, ada <laughs> tuh menitmah ulah hirup dalam mod besar kali embung menitmah anjukan tak kalah pohodoi numatak jadi jelas datangna rahmat ridho barokah keselamatan bentuk nasapat di kanjeng rasul teh nyata jamanu jelas identitasna alamahna hiji nyata nu dijaga salatna kekeh keke kerwayak kumaha bae pokona aing salat keur kumaha Madrasah koduu kurang suganang na delah sa bulannek di tepur di bantuan kurang dia kajnyicingan pissan perhatian batu de-gen digawekenya <laughs> Allah jaga mabrurna kubere ga gede makanan un salesitri kudurehan isi kudu berehan awak nakah salah awewek manuba geraante barang bere awak ka salah lain barang-barere duit barang bere dalaki Ka awewek mah anu dipandang teh lain duit nah pada umum nama lain tanagaa tapi lalaki Kak isstrimah ningali tehkana awak awakna makana bunyiian ulah dia beda je awewek kalakidah soksi ibu ceramah did dia nggak ganti simkuinging ngarai ibu ningali kuriing ngarah itu he makan temenang mubalikoh awew ceramah anung alaki haram kecuali aweeh muslimatkennya sebab na- so simkuring didinya awewek nu ceramah lainkin omongananwirnambo citik Ya, Nggak kawan tak cicing-cicing ge ngelayat. <laughs> Makanya ibu ulis, ibu kuwu kahade eta jaga eta ngelayat kabe jamat eta teh. <laughs> Alasan rek rapat bohong. Teteh buktina SMS na ya yang. <laughs> Yayang ada di mana? Papa mau hmm muakah aya nu itu ayaah ayaahangngesulahkirlah hmm, umum dituga kirikar itu hmm. hiji bang sama salah miji SMS berartinya maka pamaji ka do ernya SMS anusanes kayak yang ya cerek teh pan SMS materi bisa dibalikkaninya Anun hmm, Gusti gara-gara HP <laughs> makanan lalaki mah Pak Anu Soleh dijaga Mabrureteh sering ka luar bubi keluar bumi keluar imah lelaki yang mabrur seorang laki-laki yang mabrur itu sering wajahnya terlihat oleh orang lain maksudnya apa lain erek ngelembuk lain ya. ya. Erek peduli, tapi poma eta kamana-mana mun kerboga receh-receh bae mah kudu mawah. Ulah dibikin kabeh ka awewe haram Pak, teu kenging lalaki mah. Mawa, mawa. Atawa badami bu mawa artosnya. Ya, sekedik 5 iya, miliar. Iya. Jol teh kagang ayah budak kercerik isuk-isuk cepak pakuwut. Nah hanya tong. Hmm. Teu bekal ku ibu. Oh, oh budak teh teu duit meren Eh, bere jang cilok 2 juta. Nah, tong 2 juta jang masyarakat ciloknya. Gitu atuh ayah cilok jadi ayah uh eta juga nanti ke Amerika ge ayah eh, eta unggal ngocoblok di mana di Bandung di mana ayah cilok ayah eta cilok di Jakarta ayah cilok di Malaysia ayah di Malaysia ayah subhanallah Hadirin rahimakumullah. Jadi harus peduli istri manusia, teh istri anu wajahnya jarang terlihat oleh orang lain. Itu istri soleha Laki-laki soleh, laki-laki yang sering terlihat wajahnya oleh orang lain dalam rangka sosialisasi, peduli dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan identitas yang akan jadi jelas rahmat syafaat datang kepada kita dijaga berjamaah kalimat di dia insya Allah pinuh di dia sok pinuh hari subuh berjamaah Alhamdulillah keluar luarnya pak sendalna keluar soal zaman nama dua ese enggaknya oh masya Allah dan, dan kenapa berjamaah harus ditengkankan maksudnya apa untuk mengkontrol controlling Rasulullah setiap berjamaah sebelum takbiratul ihram sok ningali gerade Mekah sisim kuring mah simkuring gaduh rerencangan angkat kokungkur Ka Mekah jama Sarwakkabeh Mekkah Imamokgo gitunya dia ini dagang sawwo <laughs> saw bahasa Arab saruuaken sawakken barisananago aya dagang sawwa di Allahu akbar okay, tadi Mekah mana gaya anak Bismillahirrahmanirrahim aduh ngegagas ya Allah begitu hendak takbiratul ihram Rasulullah selalu hei Abu Bakar Siddiq di sini kamu Sholatnya diposisikan daya ingat Rasulullah sampai barisan pang karena ingat yang jalma eta cicing na didinya makanya sunnah lamun orang berjamaah cicing bayi didinya tempat teteh posisinya ulah sok pundah pindah sunnah maksudnya laun lain bising malaikat sasab lain untuk mengkontrol oh eta di juru eta kemana cicing O oh, oh, Amr bin Yasir kunaon gening kosong laisa ya, ya Rasulullah teu aya kenapa teu berjamaah uzur udur nyari naon ma'rif tidak tahu oh oke okay. setelah selesai berjamaah kita tengok Amr bin Yasir Oh jamaah ayo sakyuna ayo 200 no pinuh masjid. Hmm. hmm. Labbaik ya Rasulullah. Oke. Okay. Hmm. ayaah begitu nangtungon man engka berjamahah banget sur Ralah perhatian pada padang ngiring berjamaah sarang panjenengan ge ya Rasulullah Ab otak malir udah kering kudu dirawat di rumah sakit mendiurah dimah manyun bisamelibeas listrik can bayar hmm, ampun teh Oh, yang ya nanti kita selesaikan setelah selesai berjamaah biasanya atau salat kissa teh Aayo cumrul 100 urang teh kanwuhur kuon ment murus sene itu ka dokterter atuh bujeng-bujeng ka dokterter kanggo tuang direpot sabar si EK dokter ya50.000 je obat jeng ojek nuon lah genep pul0.000 cenek itu etatijalma jamaah 100 orang ngumpulkan duit genepuluh ribu mun sarebuan hampang tak berat Pak indahnya berjamaah Islam itu maksudnya begitu jol tekanu manyun oh teboga beas ya Uthman Kak Usman biasanya masih adakah gandum di rumahmu mewujud ya Rasulullah masih ada bawa ke sini sahabatu dipika memeteh jadi mantu ne ini Detah Batur dipgok Paketamunrangbe gobra tadinya sekalian jengugaduh arta Ab 500 500 eteta ujal masa urang mener 500 perakan jadi gobratajjang bayar sekolah jangka rumah sakit indah kebersamaan itulah orang yang akan mabrur di dalam salat sehingga rahmat Allah kasih sayang Allah akan terimpa. hmm. sekarang solusi terus rengsenya Pak jelasnya Pak ya ayeuna solusi Iyo sadaya kabeh nuboga teboga hayang mampu sehingga dengan kemampuan materi boga duit rejekina gampang teh madrasah jalan budak jaralan dididik disakolahkeun komo ieu iya mah tepeki aiki teh Quran sanes khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik aktivitas mengajar-mengajar adalah orang yang mengajar dan belajar Al-Qur'an. Oh, deui pang alus-alusnya di mata Allah dan Rasulnya jalma nu ngajar Quran jeung anu diajar Quran. Insyaallah barokah ya, ya. Ustadz jeung budak-budakna desana barokah. Amin kuring mayakin demi Allah Al-Quran mah cahayaan dunia akhirat syafi li ashabi bakal nulungan ka anu, menguasai ilmu-ilmu Quran ulah ngerasa gengsi Al-Quran indah luar biasa nulis besa huruf padu alif dengan ilmu bisa jadi hebat Al-Quran subhanallah aduh capek lulus katungtung naken ambeh orang jalan usaha na gampang rejekina budakna soleh tatanena subur menghasilkan hamakna nyingkah terus cai ku Allah di anggeran yang kesuburan tanah ini kehidupan dunia mari kita bahas Pak ilmu naik ilmu kadunyaan kapalang ya daripada nyarupang iya ges jam 12 lebih 13 menit terus tante bu pak teras kemana? Berapa jam lagi lah Insya Allah lebih lebih tilu jam orang tinggali Nabi Adam alaihissalam susah pak tas dialungkan kisah warga teh susah Hakanon tan panas membakar sih akhirnya macrik Nabi Adam ngaler teka panggih hakanan Widul teka panggih pamajikan kod itu ko Ma ta-tahun Nabi Adam susah Khur problem masalah hanjakal pedah ngadar buah hal akhirnya Eeta Nabi Adam boleh mereka Allah pasrah akhirnyakuatka ditugas lempokdahtawapok tahun-tahunba akhirnyatung dangu bot di dangu anak ucap bot diucap anak tinggal boten ditinggal eh, eh salah oke Aing kalahkahketulu ya Kata Nabi Adam ngajarit maratan langit kocak, maratan jagat mucas medika anu maha suci. Cerik barilihan Nabi Adam berang jeng peting ampun Gusti. Tarunduh euy. Mana can madang. <laughs> Mana kesanggo borot. tang tuh di beberkating Balikurah kar Palitia mangil jama Edan titah ceramahilahes kaj lumaya yang hmm, puring majama soak tapi hayang dihampurku na Nabi Adam ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين teh istik redaksi bahasa Nabi Adam tuluy Allah ditulungan ku istighfar ternyata hirup teh hayang tereh berhasil kita lihat lagi Nabi Yunus anu dielak ku lauk hiu karena kesalahan pernah emosi lain nilai tempatnya Nabi Yunus pergi ke pinggir laut lalu digulung oleh ombak lalu dimakan oleh ikan hiu ke rumah engap di jero beteng di jero pejit napisan di dasar lautan ribuan mil di bawah lautan ngejerit dari maratan langit ngocek maratan jagat eta Nabi Nuh eh Nabi Yunus alaihissalam terus kumaha deui وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين alamin istighfar deui bae eta surah al-anbiya Pak ngan istighfarna teu sarua jeng Nabi Adam Nabi nu, Nabi Yunus mah redaksi istighfarna teh la ilaha illa anta subhanak subhanaka inni من الظالمين tah eta teh istighfar keneh arapalnya bunya La ilaha illallah ti warga Nahdlatul Ulama jika sirum kuring di ditu la ilaha illa anta subhanaka nganggo istighas istighas la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu bising bapak nete semplek nincak semplak lobakeun istighfar aing teh puasa rajin tahajud osok tapi ieu geuning sulit bae lobakeun istighfar terutama istighfar nu eta tah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Sanggeus Nabi Yunus minta hampura ka Allah melalui istighfar nu eta fastajabna lahu tuluy didangu diijabah ditedunan ku Allah wa minal gham diselamatkan ku Allah tina kasusahan wa kadzalika nunjil mu'minin kitu deui lamun jalma mukmin ya urang boga kasusah naon be urusan naon be maca eta oh gitu ku hokama dibongkar ku ahli hikmah lebih spesifik kusim kuring didugikan cerita Nabi Nuh ieu iya masalah duit baru hayang garampang usaha Alhamdulillah pattak Addus binimah BBM naik sahabatababarakali Sugansengkatan biasa-biaok makna kasukihan Allah harta Allah di bumi Indonesia bakal beak jadihala reseha kanun Hare duit Har rezeki berarti Allah mararak adik itu Ma mereka deketan Umahahar tidak ada pulsa jalan pamajikan bekilintu anak genep karuliah kabeh sa pola kabeh malaahasanren kabeh bayaan ah, dan pagawai dimah kuring lain pegawai negeri ngan ngalahun Kanjur nyepari basah disimkuring ga naon si Ustad A mengarahun Kanjur Ayah sekali nu datang menta ca paraancahan kasurupan ejin marebu <laughs> eh, eh jama eh, dan na gulung jejin teh capek bere duit marebu sigotaek <laughs> eh, di papatahan ya elmumu ngabubarken anu kasurupan ejinnya tau ti Ulah sok hese capek pak di detek bener Te kasurupan ejin cara anakku ma فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Eta surat nu Gera alistighfar maraneh kabeh lobakeun istighfar Engke ku Allah dibere lima tapi lomunnguap panak lain ngarai malah lecet oh. Oh. tapi digancang ke melebihi aturani samaikuro nuka 2 wayum kum bi amwalin jamaloba istighfar mah bakal dilipat-lipat duitna hartana dilobakeun dagang na jadi payu geus payu beki payu asal loba istighfar wabadin teu boga anak ge ku istighfar anu anakna ngayah tapi balan tongor hayang soleh ku istighfar wabani waj'al lakum jannatin bising boga perkebunan kebun tiwu kebun kacang kebun tomat kebun kayu naon hayang menghasilkan ku istighfar cek Allah dina surat Nuh waj'alakum anhara boga sawah akan Allah buatkan irigasi air yang mengalir untuk mengairi ladang-ladang sehingga subur istighfar istighfarnadi istighfar nye canto pikiran u sabab simkuringjallma gopal Paklma gofil namun istighfar ada panjang B bisa nuungturkanlah aladilahai bisatur anuk hatna bisa nuungturkan Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Punten abdi Gusti Allah. Tuh, gampang nungtur kenannya apanya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Teu kudu dihitungan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siama aya istighfar molor. Tah, kitu tengah peuting tos tahajud, urang teh lobakeun is punya farhu la meme barang rentak teh y me menta beko osehan istik parhulame istighfar sebanyak apapun ibadah sehebat apapun eueuh kendaraan anak sehingga sampai ke keharibaan Allah mual anjog pak naon kendaraan seluruh bacaan ibadah kita yaitu bisolawati ala habibina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dua istighfar jeng sholat salawat mudah-mudahan nah, guys mudah-mudahan materi angges orang sadayana dipaparin ku Allah bimbingan hidayah sehingga kita semakin hari semakin mendekat ke Allah alamat orang hente burang jelas sholatnya jelas bagirna jelas istighfarna jelas salawatna jelas insyaallah tidak ada kesulitan apapun kecuali Allah yang selalu memberikan solusi yang jalan keluar ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله قد جعل الله لكل شيء قدرا Moga-moga sadayana pakuwuna para ulama sadado seluruh komponen masyarakat Cikesal Kidul mugi-mugi dipanjangkeun yuswana manfaat barokah digampilkeun rezekina anu gampil anu seueur anu manfaat barokah amin terus dari paparin para putra putri anu solihin was solihat amin, amin di alam kuburna karhun urang ibu ramah ini aki urang sadayana mugi-mugi diguyur kuhampura hampura na Allah amin negara urang nungunju kawasil ngabangun banyak hambatan dan tantangan muga-muga ku Allah diguyur ku taufik serta hidayah amin ya rabbal alamin terakhir simkuring keng amanat di kesepuhan panitia etamah anu ayah bil ikhlas cenah bising mawa duit anu jutaannya berahkan 5 menit atau 2 menit gelar sorban cena gitu cena gitunya amanat sim kuring ngadugikan sambil kita baca sholawat ta'zim ka rasul mudah-mudahan apa yang kita berikan menjadikan cukang lantaran kenging rahmat ridho Allah Ta'ala sallu ala habibina Muhammad salatullah salamullah ala ta'ala رسول الله صلاة الله سلام بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا